Abu Gubar Dajjal ini pernah rahmatullah di Yaman ketika di Damat juga sedang menyendiri. Irojul. Tanya dengan mundir, telepon dia. Dia cerita di maktabah saya itu. Ada saksi itu Ajuar Salom. Sedang menyendiri. Sedang sendirian, sedang menelaah sendiri, baca sendiri, baca sendiri. Akhirnya masuk jin kepada di Barjar Rahmatullah. Akhirnya dia pedangnya. Lu lihat. Orang kalau sedang sendiri-sendiri, Barjar Rahmatullah sedang menyendiri, sedang menyendiri. Kemudian bahas sendiri, baca sendiri, paham sendiri. Jin masuk ke badannya. Barjar Rahmatullah Jin masuk ke badannya. Sehingga dia menjadi mangkat tinggi. Itu ke cedera saya.